Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan ada kosakata yang dilewati di halaman 110 barga pertama Rajulan Yahudian kotala imra'atan ala awdahin laha audah <clears throat> maknanya huliyan min darahim ini tusna'u minal fiddah e, perhiasan mungkin gelang kalung atau semacam itu dari dirham yang terbuat dari peraknya Sumiyat bidalika dikasih nama audah ini libayatiha wa sofaiha karena warnanya putih dan warnanya karena jernih. Jadi lelaki Yahudi ini menginginkan e, perhiasan yang dipakai oleh budak perempuan tadi dan untuk mendapatkannya dia membunuh si membunuh budak perempuan tersebut. Kemudian singkat ceritanya kemudian ketahuan kemudian lelaki Yahudi ini kemudian dikisos oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut di halaman 112 eh, tentang eh, kasus-kasus uh, yang berhak untuk mendapatkan hukuman mati dalam dalam dalam agama kita. Qala syarih hafizallahu ta'ala Kadhalika demikian juga terdapat dalam sejumlah hadis Hukuman mati untuk tukang sihir Sebagaimana dalam hadis jundub Nabi saw Alaihi Wasallam menyampaikan hatu sahiri hukuman untuk tukang sihir adalah dorbatun bisayfi ini adalah tebasan dengan pedang meskipun mayoritas ulama berarti ulama hadis berpandangan bahasanya redaksi ini maukuh perkataan sahabat Jundub. Eh, dan Imam Malik, Imam Ahmad perpandangan hukuman mati untuk tukang sihir. Wafasolah Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i merinci hukuman mati untuk uh, hukuman untuk tukang sihir. Ini rinciannya adalah yang perlu di, di, di <clears throat> diklarifikasi seperti apa sihirnya. Jika sihirnya itu dengan sihirnya itu dengan eh, bantuan setan, dengan penyembahan pada setan dan itulah umumnya sihir. ini, ya, maka ini, ya, dia adalah orang yang kafir, hukumannya hukuman ini, ya, hukuman mati. Namun kalau sihirnya dengan ramuan ada ramuan tertentu yang punya efek sebagaimana efek sihir namanya kalau di tempat kita namanya eh, tumbuhan namanya kecubung satu tumbuhan namanya kecubung itu Eh, dicampur dengan ini bisa dicampur dengan apa minuman atau apa jika e, daunnya demikian juga bunganya itu ini memberikan efek sebagaimana efek sihir seperti orang kena sihir ini seperti orang efek kena sihir Dan kalau kalau tidak salah kalau bunganya itu efeknya lebih lama, bisa sampai seminggu. Seminggu seperti orang kena sihir. Ini, ini, ini ya seperti orang kena sihir, dia tidak sadar, ini, eh, tembok dia lihat seperti kamar mandi dan seterusnya. Gitu. Dia nabrak-nabrak tembok mau ke kamar mandi, ini, misalnya. Karena ini, itu ini, tumbuhan namanya kecubung itu Ya, maka kalau orang itu nyihirnya pakai ini, ya dia statusnya orang yang zalim. Jadi, hukumannya hukuman takzir karena dia zalim ngerjain orang. Wakala fafidhalika Imam Abu Hanifah dan pendapat beliau-beliau diselisih oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian kasus yang lainnya kadzalika demikian juga terdapat dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan jika ya, diangkat dua kepala negara ya, maka ada dua matahari dalam satu negara faktulul al akhirah min huma ya, maka bunuhlah yang terakhir diriwayatkan oleh Muslim dalam redaksi yang lain siapa yang datang dalam keadaan fa amrukum jami'un ala rajulin wahidin kalian sepakat untuk dipimpin oleh uh, salah seseorang satu orang kemudian datang orang yang ingin membelah tongkat kalian dan me, me, me, yufarik mempecah belah persatuan kalian faktuluhu maka bunuhlah dia wa in kana hadha meskipun kalau hadis ini poin ini bisa kita jadikan menjadi al-qism al-akhir bagian yang akhir yang disebutkan dalam hadis ini yaitu tadi al-mufarriq lil jamaah kada aidan demikian juga qatlus sa'il membunuh penyerak, membunuh begal. Allah diuridhu safka dami yang dia ingin membunuh orang yang dia cegat atau ingin dan ingin mengambil dan merampas hartanya atau kehormatannya kehormatannya itu diantaranya mengganggu istrinya mengganggu istri orang yang dicegat Ya, maka ini soil. Ya, kemudian ya, dia berhak untuk dilawan dan jika untuk melawannya sampai menyebabkan membunuhnya tidak mengapa. Wakat dan bahkan jika karena ya, melawan akhirnya yang dicegat ini terbunuh maka dia syahid. Wakat sabata dan terdapat Bahasanya Nabi sallallahu eh, terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man kutina man kutila duna malihi. Siapa yang terbunuh di depan hartanya. Duna di sini maknanya amama. Siapa yang terbunuh di depan hartanya, artinya hartanya mau dirampas. Maka dia, dia berdiri di depan hartanya dan di melawan orang yang tidak merampas. Sehingga terjemah bebasnya siapa yang terbunuh karena membela hartanya. Itu terjemah bebasnya. Kalau terjemah terlaknya <clears throat> siapa yang terbunuh di depan hartanya. Ini hartanya di belakang, dianya di depan. Melawan orang yang mau merampas. Hanya mati karenanya. Fawa syahid. Maka dia adalah orang yang mati syahid. Wal maksudu intinya bahasanya hadis ini, hadis yang ke-14 di Arba'in Nawawiyah, itu yu'asil qaidatan meletakkan satu kaidah, kaidah haramnya menumpahkan darah yaitu melakukan pembunuhan. Dan terdapat banyak nas yang menjelaskan bahwasanya mendolimi orang lain dengan cara membunuh itu menyebabkan seorang itu mendapatkan dosa yang besar dan cukup dalam masalah ini firman Allah Ta'ala min ajli dhalika oleh karena itu kami tetapkan pada Bani Israel man qatala nafsan birai nafsin siapa yang menghilangkan nyawa bukan karena orang tersebut menghilangkan nyawa bukan karena dia melakukan dosa pembunuhan au fasadin fil ardi bukan pula karena dia melakukan kerusakan di bungka bumi maka seakan-akan dia membunuh semua manusia karena harta eh, karena darah semua orang itu setara. Jika dia ya, jika dia menumpahkan darah si A, ya, maka ya, maka mudah baginya untuk menumpahkan darah si B dan seterusnya. Namun sebelum kita lanjut ke hadis yang ke-15, maka jika kita perhatikan, kita cermati Eh, sarah yang disampaikan oleh ya, oleh sesaat maka hadis ini di awal pernyataannya disampaikan tidak boleh menumpahkan darah kecuali tiga namun isinya empat karena di sarahnya al-mufarik li jamaah itu dinilai berbeda dengan atarik di dini di, uh, di, pernyataan di awalnya itu tiga, namun isinya empat. Karena atar <clears throat> tidak beliau jelaskan dengan manfaat dinahu faktuluhu. Kemudian eh, di jadi untuk al mufarq lil jamaah beliau jelaskan secara tersendiri tidak dijadikan sebagai satu kesatuan dengan al-atarik lidinihi. Di halaman 111 beliau katakan wafi tahrimu mufarqatil jamaah. Dan dalam hadis ini haramnya mufarqatul jamaah, meninggalkan al-jamaah. Kemudian beliau sebutkan contoh mufakotul jamaah itu yang pertama muharobah hmm, eh, aksi perampokan kemudian eh, yang kedua beliau nilai sebagai al-mufarik lil, lil jamaah adalah al-khurud an ulatil imam wal imtina min ta'atihi bikuwah dia melakukan pemberontakan membantukan pemberontakan. Kemudian termasuk kemudian mufarikul jamaah tadi beliau sampaikan adalah orang yang orang yang datang belakangan dan e, dia memproklamasikan dirinya sebagai kepala negara tandingan. Ya, ini eh, bentuk-bentuk eh, eh, al-mufarik lil jamaah. Maka jamaah itu maknanya dalam bahasa secara bahasa lughatan jamaah itu artinya kumpulan orang. seperti sama seperti makna jamaah dalam bahasa Indonesia, jamaah masjid, jamaah pengajian, ini jamaah sholat, artinya kumpulan orang. Ta'ifatu minan nas. Kemudian maknanya secara syariat, ini ada dua macam. Ini jamaah itu dibedakan antara jamaatul adiyat dan jamaatul abdan. Ini ada jamaatul adiyan, jamaah agama Jamaah agama adalah Islam sebagaimana Nabi dan para sahabat. Maka siapa yang berislam sebagaimana terutama dalam masalah akidah sebagaimana Nabi dan para sahabat, maka dia jamaah meskipun sendirian. Meskipun sendirian. Berarti kalau berdasarkan penjelasan ini makna istilah untuk jamaah itu lebih luas daripada makna bahasa untuk jamaah. Karena kalau jamaah harus kumpulan banyak orang. Itu lugotan. Namun ternyata istilahan atau syar'ain satu orang bisa jamaah. Dalam hal ini jamaah itu adian. Manakala dia, dia satu orang ini di kampung ini dialah yang satu-satunya yang akidahnya akidah yang lurus sebagaimana akidah Nabi dan sahabat. Maka dia jamaah meskipun satu orang. Yaitu jamaah dalam pengertian jamaah itu adian. Kemudian yang kedua secara istilah atau ada jamaah dalam pengertian jamaah jama'atu abadan, jamaah badan. Itulah kesepakatan kumpulan kaum muslimin terhadap seseorang bahasanya dialah penguasanya. Kalau eh, jamaah dalam pengertian jamaah itu abdan, maka ini semakna dengan jamaah secara bahasa, kumpulan banyak orang. Kumpulan banyak orang ya dari kumpulan kaum muslimin yang sepakat bahwasanya si fulan adalah uh, penguasanya dan pemimpinnya. Dan berdasarkan sarah dari penjelasan dari saya saat, maka al-mufarik lil jamaah di sini jamaahnya adalah jamaah abadan. Ini jamaahnya jamaah abadan. Ini. Sehingga kemudian tadi ada uh, orang yang meninggalkan jamaah itu para burot, pemberontak, perampok. Gitu. Ya. <clears throat> Nah, kemudian kita lanjutkan di hadis yang ke-15 qala al rahimallahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, betul bertutur katalah yang baik atau diam. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya, dia kenal Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran di antaranya bahwasanya iman adalah perkara yang menyebabkan orangnya dipuji. Oleh karena itu orang itu diseru ilaihi agar memiliki e, memiliki iman wa ila khisalihi dan memiliki cabang-cabang iman. Dalam hadis ini dalil disyariatkan mengingatkan dengan iman e, dengan dua hal yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Walihada oleh karena itu sepatutnya seorang hamba jika melakukan satu ketaatan dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga adalah dia niatkan untuk mendapatkan pahala akhirat. Ini, ini faedah yang menarik ya. Ini faedah yang unik. Eh. Kan dari mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, maka beliau katakan ada dua niat yang semestinya dihadirkan saat melakukan ketaatan. Yaitu niat supaya dekat dengan Allah, mendapatkan ridha Allah, bisa melihat wajah Allah. Kemudian yang kedua, niat dapat pahala akhirat. Niat dapat surga, niat dapat bidadari dan seterusnya. Wakatawa tarat an-nususu Ya, terdapat banyak nas yang menyanjung mereka-mereka orang-orang yang meniatkan akhirat untuk amal-amalnya di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha siapa yang menginginkan akhirat berarti niatnya niat akhirat wa sa'alaha sa'yaha dan melakukan usahanya berarti amal soleh wa mu'minun dan dia orang yang beriman maka ini tiga syarat diterimanya amal di versi yang lainnya yaitu ya, pelakunya orang yang beriman bahwa mukmin ya, kemudian apa yang dilakukan adalah amal yang soleh yang dituntunkan wasa'alaha sa'yaha kemudian yang ketiga ketika melakukan amal kebajikan tersebut niatnya ikhlas aradal akhirata mengingat dengan akhirat Ya. Ya, maka kemudian uh, umumnya dua syarat diterimanya amal ikhlas itu aradal akhirata kemudian amal soleh wasa'alah saya. Ya, ditambahi satu lagi pelakunya adalah seorang mukmin, seorang yang beriman wa wa mukmin. faulai kana sa'yum mashkura itulah orang-orang yang payahnya akan mendapatkan balasan dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah." Di antara kalian ada yang inginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Peminhuna maka dari sini kita ketahui kesalahan sebagian kelompok yaitu sebagian sufi yang mencela orang yang berniat dengan amalnya dapat pahala masuk surga. Mereka mencela dan mengejek dengan mengatakan ini ibadah pemula. Adapun ibadah orang yang sudah levelnya wali wal kumal dan orang yang sempurna, maka mereka mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan ketaatan karena hanya niat karena cinta kepada Allah. Fahada kalamun khati'un Ini adalah perkataan yang salah menyelisihi dalil ya, kandungan nas yang me menyanjung orang yang berniat dengan amalnya al akhirata kesenangan akhirat. Hadis ini dalil bahasanya amal itu termasuk iman karena Nabi menjadikan perkataan yang baik memuliakan tetangga dan tamu di antara cabang iman. Dan hadis ini dalil bahasanya iman bertambah dan berkurang. Karena Nabi kaitkan iman dengan tiga hal. Karena Nabi kaitkan iman sebanyak tiga kali dengan sejumlah amalan yang berbeda-beda. Maka ini menunjukkan siapa yang dijumpai pada dirinya khoslatun min hadil khisali salah satu dari salah satu dari cabang iman dan tidak dijumpainya yang tidak dijumpai cabang iman yang lainnya maka ada padanya satu bagian dari iman terdapat banyak Nas Al-Quran yang menjelaskan kalau iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan. Walaisal murad bil hadis dan bukanlah yang dimaksudkan oleh hadis siapa yang tidak bersifat dengan sifat atau tidak beramal dengan tidak mengamalkan isi kandungan hadis ini maka hilang amalnya bil kuliah secara total tidak tidak demikian maksud hadis Kemudian wafisi hadis ini disyariatkan seorang itu berbicara dengan perkataan yang baik. Alat ia tertab alaiha al khairu yang itu membuahkan kebaikan dan maslahat. Maka perkataan yang baik adalah perkataan yang membuahkan kebaikan dan maslahat. Karena karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faliyakul khairan bertutur katalah yang baik. Terdapat banyak nasi yang menjelaskan bahasanya Eh, sebagian ucapan itu bisa menjadi sebab mendapatkan pahala yang besar dan ganjaran yang banyak di antaranya adalah berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqa al-mufaridun maka terdepanlah al-mufaridun orang-orang yang bersendirian Siapa itu orang yang bersendian wahai Rasul Allah? Jawaban Nabi, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Di antara ucapan yang besar pahalanya adalah membaca Al-Quran, kitabullah azza wa jalla karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena amal membaca Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, kemudian syafaat kepada para sahabat Al-Quran. Meskipun sebagian ulama tidak setuju kalau Al-Quran, membaca Al-Quran dimasukkan dalam hadis ini. Mereka beralasan karena hadis ini, di hadis ini Nabi mengatakan, fal yakul, hendaklah dia berkata. Maka ini menunjukkan bahasanya annahu dia tersebut yakulu kaulan mengucapkan perkataan mustaknifan yang berdiri sendiri dari dia bukan kutipan namun dari dia. Namun pendapat ini kurang tepat karena dalam bahasa Arab yang namanya kaul itu disebut kaul baik itu dialah uh, dialah orang yang memulainya pertama kali mubtadian dialah yang memunculkan perkataan itu pertama kali atau dia cuma hakian menceritakan perucapan orang lain. Dan termasuk ucapan yang baik adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini termasuk ucapan yang baik adalah al-wa'dhu. kalimat-kalimat nasihat yang menyentuh hati. Watadhkir mengingatkan. Dan mengajak kepada agama Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Dan di sini di antara isi hadis ini bahasanya di antara amal yang mendekatkan diri kepada Allah adalah dia ya, diam dari perkataan yang buruk dan jelek. Terdapat banyak nas yang memerintahkan untuk menahan lidah dan tidak berbicara dengan menggunakan lidah kecuali pembicaraan yang mengandung maslahat dan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang hamba berbicara dengan perkataan yang mayatabayanu mafiha yang dia tidak mencari kejelasan tentang isinya terjemah bebasnya tidak dipikir mata masa-masa apa yang diucapkan. Namun Yahwi biha finar dengan sebab satu kalimat tersebut dia jatuh ke dalam neraka dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Dan terdapat banyak nas terdapat banyak dalil yang mengatakan bahasanya ucapan manusia itu tercatat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Mayal min kaulin tidaklah terucap satupun perkataan kecuali di dekat orang tersebut rakibun ada malaikat yang eh, mengawasi atidun dan hadir dan terdapat dalam hadis bahwasanya lidah itu jubirnya hati sedangkan yang lainnya anggota badan yang lain itu pengikut lidah jika anak ada menjumpai waktu pagi, ya, maka semua anggota badan itu tukafirul lisana, menyatakan ketundukan kepada lidah. Ya, dan menasihati lidah. Maka anggota-anggota badan, tangan, kaki itu berkata kepada lidah. Hei lidah, ittaqilah hafina. Dalam engkau bertakwa kepada Allah terhadap kami. Fa manah nubik kami itu pengikutmu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, kami juga lurus. Wa ini wajadsta namun jika kamu wahai lidah bengkok, kami semua ikut bengkok. Oleh karena itu berdasarkan hadis ini kita katakan ya, kualitas seseorang itu bisa dilihat dari ucapannya dari perkataannya, dari tulisannya. Ini ucapan, tulisan itu cermin kualitas seseorang. Ini kata orang Arab karena ini, teko itu hanya mengeluarkan apa yang menjadi isinya. Kalau isinya teh, yang keluar ya teh, nggak mungkin yang keluar kopi. Ini, kalau di teko itu isinya dawet ya yang keluar dawet tidak mungkin yang keluar wedang rundi. Ya, maka e, teko itu hanya mengeluarkan apa yang jadi isinya. Ya, maka kata-kata seseorang itu ya, mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Maka, maka ucapan seseorang itu menunjukkan kualitasnya guyonan seseorang itu menunjukkan kualitas dirinya. maka ada guyonan-guyonan jalanan, guyonan terminal, modelnya ngolok-ngolok, ejek-ejekan, katanya guyonan. Ya, itulah isi, itulah kualitas dirinya. Standar terminal dan jalanan. Namun ada yang eh, guyonnya saja sudah berkelas ini ini guyon namun tidak bohong, guyon namun tidak ini, tidak buat dosa dengan mengejek, mengolok-olok. Maka itu menunjukkan kualitas dirinya. Kemudian terdapat sejumlah nas yang menjadikan majelis yang memuat eh, forum yang memuat zikir kepada Allah Azza wa Jalla Sebagaimana terdapat dalam hadis, siapa yang duduk di satu tempat, satu tempat duduk dan dia tidak mengingat Allah di tempat duduk tersebut, maka majelis tersebut akan menjadi tiratun ini atasnya. Tiratun yakni nakson. Satu kekurangan pada dirinya. Siapa berbaring di satu tempat berbaring dan saat berbaring dia tidak mengingat Allah, maka berbaring di tempat itu akan menjadi teroton, ay nakson kekurangan baginya. Dalam redaksi yang lain ya, siapa yang duduk di satu tempat kemudian di acara duduk-duduk tersebut tidak mengingat Allah maka mereka itu bubar dalam keadaan meninggalkan semisal bangkai keledai. Fal maksudu intinya bahasanya seorang muslim sepatutnya menjaga lisannya, menjaga lidahnya, menjaga mengontrol, mengendalikan lisannya. Tidak berkata-kata kecuali perkataan yang mengandung kebaikan. Yang baik dan sepatunya seorang muslim itu menahan lidahnya dari ucapan yang jelek. Bahkan wajib baginya menahan lisannya dari berbagai macam ucapan yang haram. Terdapat dalam hadis wasiat Nabi saw berkata kepada Mu'ad dan ini adalah salah satu hadis di Arba'in ya. Wahal Yakubu Anasu tidaklah manusia itu tersungkur di neraka ya, pada wajahnya atau pada lubang hidungnya kecuali hasil panen lidahnya. Jika ada orang yang bertanya mana yang lebih afdol, diam ataukah berbicara, maka jawabannya Iya. mengucapkan kebaikan itu lebih afdal daripada diam dan diam lebih afdal daripada mengucapkan kejelekan. Terdapat dari banyak ulama sejumlah banyak perkataan yang menunjukkan motivasi untuk menahan lidah. Uh, dan ada pembahasannya itu ada sebagian orang yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk mogok ngomong. Maka jika seorang itu mogok berbicara, tidak mau berbicara dengan niat untuk cari pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka ini bid'ah. Tidak boleh dilakukan. Dalam Sahih Bukhari dari Ibn Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan saat Nabi saw menyampaikan khutbah Ternyata ada seorang laki-laki yang berdiri dan Nabi tanya bertanya tentangnya. Itu namanya para sahabat mengatakan itu namanya Abu Israel. Dia bernadar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak bernaung, tidak ngomong seharian dan berpuasa. Maka Nabi katakan perintahkan dia Abu Israel itu untuk berbicara, mencari naungan dan duduk, sedangkan puasanya silahkan dilanjutkan. Dalam terdapat dalam kitab Sunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, bersabda tidak boleh ada diam seharian sampai malam. Tidak diperbolehkan mokok diam tidak seharian sampai malam tiba. Kemudian isi hadis ini adalah perintah untuk memuliakan tetangga yang dimaksud dengan memuliakan tetangga adalah melakukan perbuatan yang baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berbicara bersama tetangga dengan perkataan yang baik. Wakat waratat an-nususu, terdapat banyak nas yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Semacam firman Allah Ta'ala wa la walatushikubihi bihi sembala Sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana berbuat baiklah kepada tetangga, wabitil kurba berbuat baiklah kepada kerabat, pada anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan kawan lambung. Nanti akan dijelaskan. Ibnu Sabil musafir yang kehabisan bekal dan berbuat baiklah kepada budak yang kalian miliki. Sehingga Allah tidaklah mencintai mengkana mukhtalan fakhura orang yang sombong dengan sikap fakhuran orang yang sombong dengan kata-kata maka tetangga yang dekat yaitu tetangga yang sekaligus kerabat maka dia punya tiga hak hak Islam hak tetangga dan hak kerabat kemudian setelah itu tetangga yang jauh maka ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan di eh, tetangga yang jauh adalah muslim yang menjadi tetangga namun bukan kerabat. Sedangkan wasahibu bil jambi kawan lambung ada yang menjelaskan yang dimaksudkan adalah non muslim yang jadi tetangga sehingga dia hanya punya hak tetangga hakul jiwa. Dan tidaklah diragukan bahasanya tetangga yang lebih dekat itu lebih utama untuk mendapatkan pemuliaan dibandingkan tetangga yang jauh. Walidzalika oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, maka kepada siapakah dari keduanya aku memberi hadiah?" Nabi katakan kepada yang paling dekat pintunya darimu. Para ulama berselisih pendapat tentang definisi tetangga. Faba'duhum sebagian sebagiannya mengatakan yaitu Ali bin Abi Thalib mengatakan siapa yang eh, sholat bersamamu di masjid itu tetangga. Eh, eh, tepatnya Ali mengatakan siapa yang menjadi teman sholat subuhmu itulah tetanggamu. Jadi yang jadi tetangga ya cuma teman satu masjid dalam sholat subuh. Nah, bukan dalam sholat Jumat, namun dalam eh, sholat subuh. Nah, itu tetangga. Kalau nggak nongol ketika subuhan, bukan tetangga. Nah, ya cuma kenalan saja. tidak tetangga itu Ali bin Abi Thalib. Wabaduhum sebagian yang mengatakan sampai 40 rumah dari semua arah. Ini dari depan, belakang, kanan, e, kiri. Dan ada yang menjelaskan bahasanya sepuluh rumah dari semua arah. Eh, saya sesaat tidak menyimpulkan ya. Maka kesimpulannya sebagaimana kata Sayyid Muthaymin di Sarah Arba'in ketika menjelaskan hadis ini tolak ukur tetangga kembali kepada budaya. Karena tidak ada parameternya dari syariat. Sehingga nanti ya, berbeda-beda tergantung zaman, tergantung tempat. Kalau di kota, kalau di desa tetangga itu ya, lingkarannya lebih lebih luas. Bisa satu desa itu statusnya tetangga. Hmm. Namun kalau di kota boleh jadi tetangga itu cuma satu komplek bahkan atau satu gang. Ya itu tetangga. Kemudian sebagian ulama menjelaskan bahasanya yang dimaksud dengan sahibu bil jambi ini kawan lambung adalah istri. Ada yang menjelaskan teman yang baik atau kawan duduk dan semacam itu. Berarti beliau bawakan tiga pendapat ya. Tadi Soibul Bujambi tadi tetangga namun non muslim kemudian ini istri kemudian ada uh, teman duduk teman ngopi berarti ya teman ngopi teman ngeteh teman nongkrong Waqad ja'atin nususu anabawiyah terdapat banyak hadis Nabi yang berisi perintah untuk memuliakan tetangga terdapat dalam sahihain Sabura dan saya Muslim Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Jibril terus menerus berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahasanya Jibril akan membawakan wahyu bahasanya tetangga dapat warisan dari tetangganya. Sebagaimana terdapat perintah untuk berbuat baik kepada tetangga, terdapat larangan keras menyakiti tetangga. Waqad ja'a fi sahih dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan siapa wahai Rasul Allah? man manu jaruhu bawa iqahu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya dalam hadis yang sahih Nabi katakan la yadkhulu jannata man manu jaruhu bawa iqahu tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidaklah aman dari gangguannya terdapat dalam hadis ada seorang fulana seorang perempuan yang rajin sholat malam dan kalau siang seringkali puasa wa filisaniha syai'un. Namun lidahnya bermasalah. Tu'zi jaroha. Dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Sali totan. Dia adalah seorang yang pedas ucapannya. Maka Nabi merespon la khaira fiha tidak ada kebaikan padanya. Ya, tidak ada kebaikan padanya. Hiya finar. Dia di neraka. Ya. Maka tetangga di sini mencakup tetangga beda rumah atau tetangga kamar untuk anak kos dan ya, yang lainnya. Wa kula makanan nawa al-i'tidak Dan setiap kali variasi zalim dan menyakiti tetangga itu makin besar, maka dosanya makin besar. Oleh karena itu menyakiti tetangga itu dosanya lebih besar daripada menyakiti bukan tetangga. Terdapat dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Jawaban Nabi, engkau jadikan bagi Allah tandingan. pada dia Allah lah yang memberikan nikmat kepadamu, di antaranya adalah nikmat penciptaan. Ibnu Mas'ud komentar inna kalau azimun. Itu memang dosa yang sangat besar. Kemudian apa? Nabi katakan kau bunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Kemudian apa? Kemudian Nabi katakan antuzani hali halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itu zani di sini menggunakan uh, wazan fa'ala yufa'ilu yang artinya saling untuk mengisyaratkan bahasanya zina di sini adalah zina suka sama suka. Bukan zina dalam pengertian pemerkosaan. Karena perlu diketahui pemerkosaan itu dari sudut pandang pemerkosa dia statusnya berbuat zina. Hmm. Jadi dari sudut pandang orang yang memperkosa dia statusnya berbuat zina. tapi zina yang bukan karena saling suka. Kalau ini tuzani eh, mengandung saling, saling di sini artinya sama-sama suka. Tidak ada yang dipaksa. Maka jika berzina suka sama suka dengan istri tetangga itu dosa besar urutan yang ketiga, maka lebih besar lagi jika memperkosa istri tetangga. Ya, maka zina dalam pengertian memperkosa istri tetangga itu berarti dosanya lebih besar lagi. Terdapat dalam hadis yang lainnya yang dilihat Imam Ahmad dan Al Hakim bukalah seorang yang beriman, orang yang kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Fal maksudu maka intinya tetangga itu memiliki hak dan bahasanya memuliakan tetangga dan tidak menyakiti tetangga itu terhitung di antara khisalil iman, cabang iman. Kemudian poin yang ketiga yang terdapat dalam eh, dalam hadis ini meskipun kalau teksnya tadi cuma dua ya Taksi yang dibawakan itu cuma dua. Masalah berbicara sama tamu malahan. Yang terdapat dalam hadis ini adalah ikramu mudaif memuliakan tamu. Yang dimaksud dengan memuliakan tamu adalah ini ihsanud diyafatihi. Memperbagus jamuan untuk tamu. Di antara bentuknya baik, artinya di antara bentuknya menyuguhkan makanan yang enak untuk tamu. Demikian juga makanan yang enak untuk hewan tunggangan tamu karena dia naik kuda atau semacam itu. Demikian juga dengan menyiapkan tempat ya, yang tempat untuk istirahat dan tidur tamu. Terdapat dalam hadis bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menentukan jangka waktu memuliakan tamu sebagaimana terdapat dalam sahihain <clears throat> dari Abu Shuraih Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Siapa yang beriman pada betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya untuk jaizahnya. Jaizah mana asalnya eh, hadiahnya ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan hadiah untuk hadiah untuk tamu?" kalau Nabi katakan yaumun walailatun sehari dan semalam. Eh, salah satu penjelasan untuk untuk kalimat ini maka di malam pertama tamu ini menginap ini suguhannya itu spesial. Itu yang dimaksudkan. Hmm. Sukunya spesial. Sisanya setelah sehari semalam maka sukuannya adalah apa yang ada di rumah. Ya, tidak perlu eh, apa mengada yang tidak ada. mengada yang tidak ada dibelikan apa gitu. Itu di hari pertama saja. Itu haknya. Ya, haknya adalah yaumun wa lailatun. diafatu dan jamuan untuk tamu itu tiga hari. Famakana waro adalika setelah itu maka itu sedekah untuk tamu. Para ulama berselisih pendapat tentang e, jamuan makan untuk tamu apakah itu wajib wajib yang sehingga tamu diperbolehkan jika tuan rumah tidak menyuguhkannya maka tamu boleh menuntutnya atau itu laisa minal wajibat ataukah itu satu hal yang tidak wajib Imam Ahmad berpendapat tamu punya hak untuk menuntut pihak diafa hak untuk mendapatkan jamuan jika tuan rumah tidak mau memberikannya karena ini adalah hakun wajibun lahu kewajiban lahu menjadi hak tamu akan tetapi terdapat perselisihan dalam internal madhab Imam Ahmad seandainya tuan rumah tidak mau memberikan jamuan apa yang bisa dilakukan oleh tamu ada dua riwayat dari Imam Ahmad riwayat yang pertama mengatakan anau ya'khudhu biyadihi tamu tadi boleh mengambil menggunakan tangannya harta pemilik rumah, tuan rumah ini bisa ngambil duitnya mayakumu bidiafatihi yang itu bisa menggantikan jamuan uh, pendapat Imam Ahmad yang kedua, dia laporkan tuan rumah tersebut kepada kodi. Dia laporkan kepada aparat yang berwenang. Ini pendapat Imam Ahmad uh, eh, jamuan untuk tamu itu wajib. Sedangkan jumhur ulama berarti tiga madhab yang tiga imam yang lain mengatakan bahasanya jamuan untuk tamu itu bukan kewajiban agama, namun dia adalah bagian dari akhlak mulia, dari perkara yang dianjurkan yang seorang itu mendapatkan pahala karenanya. Kemudian dalam dalam madhab Imam Ahmad itu dibedakan antara orang e, bain ahlul qura wa ahlul amsar antara orang kampung dan orang kota ahlul qura untuk orang kampung orang di desa wajib memberikan diafa Ini kenapa e, alasannya karena cari kuliner nggak nggak gampang di kampung pelosok di kampung pelosok lagi itu boleh jadi cari warung makan padang tidak ada itu di situ di pelosok nah. sehingga orang kampung wajib ngasih diafa orang kampung wajib masih diafa karena yang kampung betul-betul kampung itu nih jadi eh, bisnis kuliner nggak jalan itu sini. <clears throat> Maka kalau demikian tamunya makan apa kalau dia ndak ndak ngasih? Nanti harus ke kota untuk cari makanan kan sulit. <clears throat> Wa alul amsar adapun orang kota kalau bertamu di rumah orang kota fala yajibu alaihim dalik. Maka tuan rumah orang kota tidak wajib ngasih di jamuan makan. Kenapa? Warung banyak. Nah, warung banyak. Nih, depan rumahnya saya boleh jadi warung gitu kan. Nih depan rumah tuan rumah ini oh, itu ada warung. Nih, bisa makan di situ. Jadi kalau di di kampung, wah cari makan bisa jalan kaki jauh, bisa ya, perlu perjalanan yang jauh pelosok lagi nih di pulau terpencil lagi udah nggak ada nih, ya, ada ada kemudian warung makan rumah makan padang di pulau seberang ya. sehingga ya, ya, mereka orang kampung ini wajib ngasih diafa Kemudian dalam madhab Imam Ahmad diafa jamuan makan ini wajib bagi tamu baik tamu itu muslim atau non muslim dan tidaklah dilakukan bahasanya memuliakan daif menunaikan haknya adalah diantara amal soleh yang seorang hamba mendapatkan pahala karenanya karena diafa itu termasuk amal soleh itu to'am berbagi makanan dan terdapat banyak nas yang berisi motivasi dan dorongan untuk berbagi makanan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa yutaimun ta'ama ala hubbihi dan mereka berbagi makanan ala hubbihi salah satu penjelasannya hinya kembali ke makanan padahal makanan itu makanan yang dia sukai dan makanan yang dia inginkan dia bagikan kepada orang miskin kepada yatim wa asiran dan pada tawanan yaitu orang kafir yang tertawan Dan amal soleh berbagi makanan tidak disyaratkan harus pada orang miskin. Ini, di antara buktinya ini, syariat diafah daif. Jamuan makan untuk uh, jamuan makan untuk tamu. Bisa jadi tamu ini kaya. Ini kaya, namun ngasih diafah kepadanya amal soleh. Nah, maka ini menunjukkan bahasanya uh, eh, it'amu ta'am, amal kebajikan berupa berbagi makanan tidak disyaratkan harus yang menerima adalah orang miskin yang kurang makan. Demikian juga mungkin bisa kita ambil dari ayat miskina wa yatima. Yatim. Yatim itu bisa jadi yatim kaya. Dan ya, yatim itu tidak mesti miskin. Kalau dia warisannya banyak dari bapaknya, maka dia yatim kaya. Namun berbagi makanan pada anak yatim dinilai sebagai amal soleh. Terdapat dalam hadis bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ayat Islami khairun. Amal apa dalam Islam yang lebih baik? Maka Nabi katakan, Nabi sebutkan dua amal kebajikan dalam Islam tut'imu ta'ama berbagi makanan wa salama kemudian yang kedua mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal terdapat dalam hadis dari Abdullah bin Salam sahabat Nabi mantan ulama Yahudi yeah. Dia menceritakan khutbah Nabi ketika pertama kali tiba di kota Madinah dan ketika itu Abdullah bin Salam masih Yahudi. Ayuhanas wahai sekalian manusia absus salama ah, sebarkalah ucapan salam wa atimu ta'ama berbagilah makanan wasallu bilaili wa nasuniyam kerjakan salat malam ketika orang telah tidur tadkhul jannata salam saya kalian akan masuk surga dengan uh, dengan penuh keselamatan kemudian dan hal eh, wa mimma yata'alaqu bihada dan hal yang berkenaan dengan hal ini bahasanya ulama salaf dahulu antusias untuk memiliki akhlak mulia ini sebagiannya lebih mengutamakan daif daripada dirinya dalam masalah makanan sebagaimana dilakukan oleh seorang sahabat ansor yang menyuguhkan maka, makanan keluarganya untuk tamunya lantas turunlah terkait dengan beliau firman Allah Subhanahu wa yu'thiruna ala anfusihim mereka lebih ansor itu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri walau kana bim meskipun dirinya sebenarnya membutuhkannya. Nah, catatan uh, penting berkaitan dengan penjelasan tentang hak tamu bahasanya yang dimaksud dengan daif itu daif dalam syariat berbeda dengan daif tamu dalam bahasa Indonesia. Daif Ya, tamu dalam syariat itu adalah sebagaimana kata Syaikh Usaimi ketika di Sarah Arba'in ketika menjelaskan hadis ini adalah orang yang memenuhi dua kriteria. Pertama, datang dari luar daerah, artinya dia musafir. Kemudian yang kedua, dia memang datang ke tempat kita dan di, mau bermalam di di tempat kita. Artinya bukan sekedar mampir ke tempat orang lain kemudian mampir bukan namun memang sengaja ya, ke tempat kita begitu daif yang berlaku padanya punya hak hak pertama tiga hari kemudian di hari pertama Uh, kemudian punya hak untuk mendapatkan suguhan spesial dan istimewa dan seterusnya. Kemudian hadis yang ke-16 kulan musanifur rahimallahu taala dari Abu Hurairah radhiallahu anhu ada seorang yang uh, menyampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini beri aku wasiat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tartab janganlah marah dan orang tersebut mengulang-ulang permintaannya berkali-kali dan jawaban Nabi tetap sama la tardab jangan marah Diatkan oleh Al-Bukhari. Dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran di antaranya adalah disyariatkannya meminta wasiat dan hukum asal dalam wasiat adalah seorang ya, dia maksudkan dengan wasiat tersebut adalah al-ahda ya, pesan khusus untuk seseorang untuk melakukan satu hal. Isya di sini antusias sahabat untuk bertanya kepada Nabi dan istifadah mengambil faedah ilmu dari Nabi. Dan isya di sini siapa yang dimintai wasiat dianjurkan untuk memberikan wasiat yang bermanfaat bagi orang yang meminta wasiat. Dan dianjurkan agar wasiat tersebut jelas redaksinya supaya bisa dihafal dan kokoh dalam benak. Sebagaimana dianjurkan antakuna ala qadrin kabir minal ahamiyah. Dianjurkan bahwasanya yang dipesankan tersebut adalah ya, memang hal-hal yang hal yang betul penting. Kadar yang besar berupa ya, min an ini nilai penting. Punya nilai penting dalam kadar yang besar. Kemudian isi hadis ini adalah larang untuk marah, dan tidak ada motivasi untuk marah. Namun hadis, redaksi dalam hadis ini membuat kebingungan untuk sebagian pembaca. Sisi bingungnya, marah itu sifat jiwa. Terjadi itu dialami oleh jiwa dan jiwa tidak mampu menolaknya. Kalau orang itu marah saat ada hal yang mau bikin marah, tidak bisa di tidak bisa dicegah. Gimana kok diperintahkan untuk jangan marah? Dan marah itu sesuatu yang bersifat kejiwaan seperti takut, tiba-tiba takut. Ada hal yang bikin takut kemudian jangan takut, ya tidak bisa. Ada hal yang bikin takut, orang kemudian takut, kemudian, jangan takut. Ya enggak bisa, ya tetap takut. Nah ada yang kemudian bikin marah, bikin jengkel, jangan jengkel. Ya nggak bisa, wong. Ya, dia itu e, tiba-tiba uh, muncul gitu. Fakil maka jawabannya ya adalah yang dimaksudkan dengan larangan marah adalah perintah untuk menterapi marah jika dijumpai sebab-sebabnya. Jadi yang dimaksud dengan jangan marah itu bukan tidak boleh marah, namun kendalikan diri ketika marah. Tetap marah, namun marahnya marah yang terkendali. Bukan marah yang lepas tanpa kontrol. Dan terdapat sejumlah nas yang menjelaskan sedikit metode terapi marah. Di antaranya Bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Thabata Falid anhu dari Nabi Nabi melihat seorang yang marah dengan marah sekali dan Nabi katakan sungguh aku mengetahui satu kalimat seandainya dia mau mengucapkan niscaya hilanglah marah ya, amarah yang dia jumpai pada dirinya yaitu ucapan a'udzubillahi dan di hadis yang lain Nabi mengatakan jika salah satu kalian marah, jika kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaklah duduk. Jika marah kemudian hilang darinya, itulah yang diharapkan. Jika tidak, hendaklah dia berbaring. Ya, maka ini namanya upaya mengendalikan amarah. Kalau amarah yang tidak terkendali dibalik. Ini, semula marah dalam kondisi berbaring jadi duduk. Nah, ini, semula pas marah sambil posisi duduk jadi berdiri. Pas marah sambil berdiri kemudian nempeleng yang di dimarahi. Itu kalau orang yang tidak mengendalikan malah kebalikan. Karena pengendaliannya adalah dari berdiri ke duduk, duduk ke berbaring. Demikian juga di hadis yang lainnya, senyap marah itu datang dari setan dan setan tercipta dari api. Dan hanyalah api itu padam dengan air. Maka jika kalian marah, berwudulah. Dia melakukan terapi ketika ada hal-hal yang menimbulkan amarah. Contoh terapinya tadi, berwudu dan ngambil e, mengubah posisi ini ya, atau yang lainnya. Kemudian atau seperti Ali bin Abi Thalib marah sama Fatimah, eh, pergi. Nah, itu diantara terapi. Ya, marah pergi. ini nah, Ya, karena orang marah dan tetap melihat orang yang jadi sumber marahnya itu marah terus karena yang bikin jengkel itu masih di depan matanya maka pengennya marah terus maka di antara terapinya adalah ini, pergi ini, supaya nggak lihat orang yang nyebeli yang hanya akan yang kehadirannya itu hanya akan e, menyebabkan marahnya tetap eksis ini. Penjelasan yang kedua, makna larangan marah artinya jangan melampiaskan tuntutan marah dan jejak marah. Biaya isu seakan-akan Nabi mengatakan la tunafiz, jangan laksanakan apa yang didiktekan oleh amarahmu. Karena amarah itu dikte orangnya. Kamu begini, kamu begini, kamu ngomong kayak gini, ngomong kayak gini, kamu berbuat begini, begini. Nah dikte itu semua jangan dilaksanakan. Itu yang dimaksud latar latardab. Kemudian di antara kandungan hadis ini perhatian seorang sahabat radhiallahu anhum dengan hal yang manfaat bagi mereka dan yang mereka adalah orang yang antusias dalam masalah ini. Kandungan hadis ini perkataan Nabi yang ditujukan pada salah satu umat yaitu salah satu sahabat itu mencakup semua individu umat. Fa'inam karena para ulama tidaklah meriwayatkan eh, perkataan ini dalam keadaan hadisnya ditujukan pada satu orang kecuali karena hadis ini mencakup semua individu umat. Kemudian hadis ini dalil bahasanya marah itu adalah hal yang tercela dan bukan akhlak yang disukai. Kemudian di sini dalil bahasanya menjaga diri dari marah itu akan menyebabkan kebaikan yang banyak. Ya, karena tidak jaga diri dari melampiaskan amarah itu akan berdampak keburukan yang banyak. Dan di sini dalil bolehnya mengulang-ulang meminta wasiat dan nasihat sebagaimana dilakukan oleh sahabat tersebut. Dan di sini dalil bolehnya mengulang-ulang satu hukum syar'i, jangan marah. Nabi katakan lagi jangan marah. Nabi katakan lagi jangan marah supaya melekat di benar. Wafi sihat di sini adalah Jawa subule takrir mengulang-ulang nasihat, perintah dan larangan sehingga dipahami min kibali sami'i bacanya bukan min qabil namun min kibal dari pihak pendengar. Dan dalam hadis ini bahasa orang yang diajak bicara Orang yang mengajak bicara itu eh, hendaklah uh, seorang yang berbicara itu berbicara dengan sesuai dengan tuntutan keadaannya. Karena banyak orang yang minta kepada Nabi wasiat, maka Nabi berikan masing-masing dari mereka